Wabil khusus pada kesempatan di waktu ini, saat ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin dapat melaksanakan tugas suci kita, dapat melaksanakan perintah Allah yaitu melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sedang kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan nanti benar-benar mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya dapat mengantarkan kita semua pada satu tahap hidup dan kehidupan yang tenang, tentram, bahagia, sejahtera, lahir dan batin fitun yawal akhiroh Amin. Ya robbal Alamin. Para pendengar mitra setia Radio Suara Pacitan rahimakumullah. Waktu berjalan begitu cepat hampir-hampir tidak terasa bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang penuh rahmat bulan yang dapat membersihkan kita dari noda dan dosa dan bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala fa insyaallah membebaskan diri kita dari api neraka hampir saja meninggalkan kita tinggal dalam beberapa hitungan hari mungkin fa Allah kita akan ditinggalkan kekasih Ramadan bulan suci bulan ampunan bulan maghfirah oleh karena itu para pendengar mitra setia radio roh, radio suara pacitan rahimakumullah dalam rangka kita untuk menapa hidup dan kehidupan yang lebih baik dalam rangka kita untuk dapat melaksanakan tugas-tugas ini yang lebih baik, marilah kita mencoba mereview. Kita mencoba untuk meniti ulang, mencoba untuk introspeksi. Adakah puasa yang telah kita lakukan benar-benar mampu merubah sikap hidup, pola pikir dan kepribadian kita untuk menuju mardhatillah sebagaimana firman Allah ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati Para pendengar mitra setia radio suara pacitan rahimakumullah Dalam rangka kita untuk meniti ulang terhadap ibadah puasa yang kita lakukan. Seorang ahli pikir mengatakan bahwa pada dasarnya puasa Ramadan atau puasa yang kita lakukan itu menahan diri dari empat perkara. Yang pertama, menahan diri kita, menahan mulut kita dari berbagai hal yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar mitra setia roh, rahimakumullah. Mulut ada adalah salah satu anggota tubuh kita yang sangat penting. Seseorang bisa dikagumi Seseorang bisa dihormati, seseorang bahkan bisa mendapatkan tepuk tangan yang riuh karena ucapan-ucapan yang baik, perkataannya yang manis, perkataannya yang menyentuh, perkataannya yang bermanfaat. Tetapi sebaliknya, orang bisa masuk penjara, orang bisa dianiaya, bahkan orang bisa ditempeleng oleh orang lain karena mulut. Oleh karena itu junjungan kita Muhammad Rasulullah mengatakan mangkana yu'minu billahi wal, yaum, wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fal yakul khairan maka berkatalah yang baik aw liyasmut atau lebih baik diam. Para pendengar mitra setia rahimakumullah. Di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, mulut harus benar-benar dijaga. Jangan sampai mulut ini melakukan sesuatu atau dimasukkan sesuatu yang bukan pada yang sebenarnya. Jangankan perkara-perkara yang haram, perkara yang halal pun di waktu kita melaksanakan ibadah puasa harus mampu menahannya. Maaf, mulut betapapun mungkin lebarnya hanya sekitar 5 atau 7 senti. Namun segala sesuatu isi dunia ini maaf bisa masuk ke dalam mulut kita. Disinilah makna ibadah puasa, supaya kita mampu mengendalikan mulut kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan kaulum ma'rufun harum min sadakotin bil wal a'la Perkataan-perkataan yang baik itu lebih utama, lebih baik daripada sodakoh yang diiringi dengan caci maki. Para pendengar Mitra Setia Radio Suara Pacitan rahimakumullah. Sedangkan yang kedua, puasa adalah menahan diri atau mengendalikan sejengkal di bawah mulut yaitu hati. Dada di dalam dada ada hati. Para pendengar, Hati ibarat motor. Hati ibarat dinamisator. Hati adalah penggerak semua kegiatan aktivitas manusia. Maka tepat sekali Muhammad Rasulullah mengatakan, Ala inna fil jasad mudghah. Idza salahat salahat, fa idzal fasadat fasadat. Ala wahia kalbun. Allah ketahuilah wahai sekalian manusia bahwa di dalam dada kalian itu, dalam diri kalian itu mutghah ada sekumpal daging. Ada sekumpal darah. Idza saluhat saluhat fa fasadat fasadat. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kalian. Faidal fasadat, fasadat. Dan jika daging itu jelek, maka jeleklah seluruh badan kalian. Ala wahya kolbun. Ketahuilah, daging itu adalah hati. Para pendengar Mitra Setia Radio Suara Pacitan rahimakumullah. Tepat sekali apa yang disindirkan oleh Muhammad Rasulullah tadi. Bahwa manusia akan melaksanakan segala sesuatu akan dimulai dari niatan dalam hati. Tangan akan melakukan sesuatu karena gerakan hati. Mata melihat sesuatu karena gerakan dan getaran hati. Demikian pula kaki melangkah, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka, apapun yang dilakukan oleh manusia, entah itu cenderung kepada yang baik atau cenderung kepada yang buruk, hati memiliki peran yang sangat dominan. Maka seorang ahli pikir mengatakan, Jikalau kalian akan melakukan sesuatu perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik, maka pertimbangkanlah suara hati yang selalu bersifat supra rasional. Para pendengar mitra setia rahimakumullah. Kita sadari atau tidak, kita ketahui atau belum, sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia, setiap akan melakukan perbuatan yang tidak baik, pasti ada pertimbangan bisikan hati nurani yang paling dalam bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Disinilah peran naluri manusia sebagai insan pilihan sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim sebaik-baik bentuk sehingga dilengkapi dengan suar hati yang selalu membisikkan kebenaran selalu menghalangi manusia untuk berbuat yang tidak baik. Jadi puasa juga sangat dituntut untuk mampu mengendalikan niat, hasrat, kehendak hati untuk selalu terbimbing pada perbuatan-perbuatan yang baik. Para pendengar, mitra setia, Radio Suara Pacitan rahimakumullah. Sedangkan yang ketiga, puasa dituntut mampu mengendalikan sejengkal di bawah dada, yaitu perut. Para pendengar, kita tahu bahwa perut merupakan mikrokosmos ibarat dunia kecil segala sesuatu bisa masuk ke perut coba barangkali kita mengingat-ingat diri kita sendiri di ketika kita berbuka puasa atau mungkin bahkan anak kecil yang berbuka puasa segala sesuatu dimasukkan. Entah itu makanan yang ringan, makanan yang keras, makanan yang mengenyangkan, termasuk kita orang-orang yang sudah cukup umur dan dewasa, segala minuman bisa masuk ke dalam perut. Dan alhamdulillah, Allah menciptakan organ tubuh yang bernama perut itu mampu menyaring, mampu mengfilter sesuai dengan kebutuhan organ-organ tubuh yang lain untuk dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Dan tidak salah jikalau dikatakan bahwa makanan yang masuk ke dalam perut merupakan salah satu sumber timbulnya atau munculnya penyakit. Kita ketahui seseorang yang terkena berbagai macam penyakit hampir kesemuanya bermuasal dari pola makan yang kurang tepat. Oleh karena itu, di dalam diagnosis di dalam terapi, di dalam pengobatan berbagai macam penyakit itu sering disarankan, dinasihatkan oleh berbagai tenaga medis atau para dokter untuk menghindari beberapa makanan yang tidak cocok lagi dengan perut atau kualitas atau kemampuan perut di dalam mengfilter berbagai macam vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Para pendengar, mitra setia rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, perut ini harus benar-benar dijaga. Hampir sama potensinya dengan mulut. Maka jikalau tidak terbimbing oleh ajaran-ajaran budi luhur dan kita sebagai umat Islam adalah syariat agama Islam, maka bukan mustahil perut ini akan dimasuki berbagai macam hal yang terlepas dari kontrol kebenaran. Dalam bahasa Jawa yang lebih kasar dikatakan, jikalau manusia tidak terpimpin oleh syariat kepribadian luhur syariat agama Islam, maka bisa bersikap bal ketual bal apapun bisa dimasukkan perut tanpa adanya kendali yang bisa dan mampu dijadikan penghalang itu. Jadi sekali lagi jangankan barang yang haram, yang halal pun dikalau, diketika, di saat kita melaksanakan ibadah puasa, maka tidak dibenarkan, bahkan dilarang kita memasukkan sesuatu ke dalam perut. Para pendengar, mitra setia, radio suara pacitan rahimakumullah. Sedangkan yang keempat, kita dituntut mampu mengendalikan sejengkal di bawah perut yaitu faraj, Faraj Para pendengar mitra setia rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilat lakum lailatas syamu rafasu ilan nisa. Dihalalkan atas kamu pada malam hari di bulan Ramadan untuk mengumpuli istri. Ayat ini mengandung pengertian dihalalkan pada waktu malam hari yang berarti di siang hari di ketika kita melaksanakan ibadah puasa kita dilarang untuk mengumpuli dalam arti melakukan perbuatan hubungan intim betapapun itu dengan suami atau istri kaum muslimin rahimakumullah betapa agungnya kalimat-kalimat puitis yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Qurani. Ternyata terjadinya berbagai perbuatan-perbuatan perselingkuhan dan lain sebagainya. Itu merupakan perbuatan-perbuatan yang benar-benar banyak merugikan semua pihak. Bukan saja perzinaannya itu yang notabene termasuk dosa besar. Namun jikalau itu dilakukan banyak hal efek negatif bagi orang yang sudah berkeluarga tentu akan terjadi suatu kerenggangan dalam keharmonisan rumah tangga. Apalagi kalau itu dilakukan sampai memiliki keturunan akan terjadi keturunan yang tidak jelas, tidak sah. Belum lagi kalau itu dilakukan di tempat-tempat yang prostitusi, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Islam agama yang sangat santun. Islam sangat memberikan bimbingan bagaimana menapaki hidup dan kehidupan ini tetap dalam frame, tetap dalam koridor tetap dalam kehidupan yang harmonisasi. Baik itu hubungan dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat yang jauh lebih luas dalam berbangsa dan bernegara. Para pendengar, mitra setia Radio Suara Pacitan rahimakumullah. Oleh karena itu dari empat hal yang menurut ahli pikir merupakan di antara sekian banyak strategi kita di dalam melaksanakan ibadah puasa mengendalikan empat hal tadi. Sekali lagi marilah kita mencoba introspeksi. Marilah kita mencoba meniti ulang apakah puasa yang sudah kita lakukan selama insya Allah 23 hari ini mampu benar-benar mengendalikan empat hal tersebut? Jawabnya tentu ada pada diri kita sendiri. Dan jikalau sudah mari kita tingkatkan di sisa tinggal beberapa hari lagi ini benar-benar kita masuk dalam kelompok hamba Allah yang nanti fa insya Allah akan keluar pada bulan Syawal menjadi hamba Allah yang mendapatkan gelar al-muttaqin. Jikalau belum mari kita mencoba memperbaiki diri. Kamin suimin laisal jaya ilal atos walju. Seberapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar, karena tidak bisa menjaga mulutnya. Dia puasa tetapi membicarakan orang tetap, memfitnah orang tetap, ripah orang tetap, iri, dengki, dan lain sebagainya. Masih mewarnai dalam sikap hidup dan kehidupannya. Dia berpuasa tetapi tidak mampu menahan berbagai hal dari niatan hasrat yang kurang baik. Maka sungguh satu hal yang sangat disayangkan jikalau bulan Ramadan kita tidak memberikan satu penekanan dalam upaya vitalitas Ramadan dalam nuansa religius, menghidupkan suasana Ramadan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang religi. Para pendengar mitra setia Radio Suara Pacitan rahimakumullah. Pada 10 hari yang terakhir, fa Allah sebagai hari-hari ngitkum minanar pembebas kita dari api neraka. Allah menjanjikan menurunkan malam yang disebut malam Al-Qadar sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta Madla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kata Allah. Aku kata Allah menurunkan pada satu malam menjadikan pada satu malam malam al-qadar. Lailatul qadri khairum min alfishar. Malam al-qadar itu lebih baik daripada seribu bulan lebih baik dari seribu bulan yang insya Allah kurang lebih delapan puluh tahun. Para pendengar mitra setia Radio Suara Pacitan Rahimakumullah. Pada sisa-sisa hari pada bulan Ramadan ini, marilah benar-benar kita mantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggelar istighfar dalam rangka untuk mendapatkan malam al-qadar. Artinya di ketika kita mampu menghidupkan pada malam itu yang benar-benar Allah menurunkan mengutus para malaikat yang untuk memberikan rahmat, memberikan ampunan, fa insya Allah akan mengabulkan segala permintaan manusia pada saat itu. Sungguh sangat merugi kalau kita tidak menjemput malam Al-Qadar itu dengan berbagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuk. Apa itu iktikaf? Apa itu tadarus? Apa itu sholat-sholat yang lain? Sehingga di ketika malam Al-Qadar itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat itu kita sedang melaksanakan ibadah sedang takorup sedang mengadakan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka insya Allah janji Allah khairum min alfi syahr itu lebih baik daripada seribu bulan. Para pendengar mitra setia Radio Suara Pacitan rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam rangka kita menapaki hidup yang lebih baik, maka puasa yang kita lakukan bukan sekedar ibadah tahunan yang kemudian habis puasa, habis Ramadan, habis perkara. Tetapi ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan benar-benar mampu mengukir jiwa dan kepribadian kita, memantapkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita. Bukan saja pada bulan-bulan syukur Ramadan, namun pasca Ramadan pun kita tetap eksis sebagai hamba Allah yang mampu dan mau siap bersedia untuk tetap melaksanakan ibadah sebagaimana bulan-bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bulan pendadaran untuk kemudian kita terjemahkan kita laksanakan, kita tingkatkan pada hari-hari pasca Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mampu menghidupkan bulan suci Ramadan ini dengan penuh pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu mendapatkan ridhonya mampu menjemput dan menapaki malam Al-Qadar yang insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.